Mitra bisnis, pemerintah sepertinya benar-benar bingung mencari cara mengatasi konsumsi BBM bersubsidi yang membebankan anggaran. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menyetop penjualan premium di SPBU jalan tol dan kawasan perumahan elit. Selain itu, satu mobil juga akan dibatasi hanya boleh membeli 10 liter premium per hari dan mobil mewah tahun 2005 ke atas dengan mesin di atas 2000 cc dilarang membeli premium. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perminyakan Kurtubi. Pak Kurtubi, apa komentar Anda soal pengaturan pembelian BBM ini? Jadi karena kebijakan yang salah, maka kelihatannya membingungkan. Dan pasti kebijakan yang salah itu tidak akan pernah bisa efektif, tidak pernah, pernah bisa berhasil untuk diterapkan. Maksud saya, membatas jumlah pemakaian BBM masyarakat itu kebijakan yang salah apapun Apa akan dengan membaca di mobil di atas 200 cc, di atas tahun 2005, merek tertentu, tidak jual BBM di jalan tol, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah kebijakan yang salah. Solusinya adalah kuota yang 40 juta kiloliter yang dipatok untuk tahun 2012 itu harus ditambah tidak dengan memaksakan kehendak agar kuota ini tidak terlampaui, lalu dibikin rencana macam-macam untuk membatasi kebutuhan BBM rakyat. Ini salah. Ya, salahnya satu, jumlah kuota yang menjadi patokan, yaitu 40 juta kilo liter untuk tahun 2012, amat sangat tidak realistis. Pasalnya, Tahun lalu saja, tahun 2011, konsumsi BBM bersubsidi mencapai 41,8 juta kiloliter. Nah, tahun 2012 patokannya cuma, satu kuotanya cuma 40 juta. Mustahil itu, Pak. Di satu sisi kita menginginkan pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi tidak mungkin konsumsi BBM tahun ini lebih rendah dari tahun lalu sementara kita menginginkan adanya pertumbuhan ekonomi itu tidak mungkin ya kalaupun tetap uh, uh ngeyel mempertahankan 40 juta kiloliter ini, baik pemerintah maupun DPR, lalu memerintahkan Pertamina untuk mengurangi secara besar-besaran suplai BBM bersubsidi ke setiap pom bensin, tidak hanya di jalan tol misalnya, agar kuota 40 juta kiloliter tidak terlampaui, maka itu berarti akan menyiksa rakyat. Rakyat akan digiring untuk ngantri, besar-besaran ngantri panjang, semua pom bensin di Indonesia. Dan itu mengundang mengundang kerawanan sosial. Kalau itu terjadi siapa yang bertanggung jawab? Ya, nanti rakyat disalahkan lagi. Nah inilah yang mari berpikir positif kepada pemerintah sama DPR kita hindu bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi yang saat 6, sekarang 6,4 dan ke depan bisa lebih tinggi lagi. Ini maksudnya baik untuk menyerap lapangan kerja, bukan berupaya untuk menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi kuota harus ditambah ya. Berapapun kebutuhan rakyat harus dipenuhi. Memang konsekuensinya lalu ada subsidi BBM yang membengkak. Subsidi BBM membengkak memberatkan APBN. Semua kita ketahui itu. Solusi untuk itu yang rasional, simple dan efisien mestinya menaikkan harga BBM. Mestinya menaikkan harga BBM jauh lebih bagus daripada BBM-nya dibatasi atau menaikkan harga BBM jauh lebih bagus daripada rakyat dipaksa beli pertama yang harganya dua kali lipat lebih. Tetapi sayang sekali kan untuk tahun 2012 ini menaikkan harga BBM ada syarat politik yang ditetapkan oleh DPR dan pemerintah yang hampir mustahil untuk dicapai tahun 2012. Dengan kata lain, eh, kenaikan jumlah kuota BBM terdampak kepada naiknya melonjaknya subsidi BBM. Betul hmm. itu terjadi. Tetapi ada cara, ada langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengimbangi melonjaknya subsidi BBM yang tadi saya sebutkan. Banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan, baik di sektor SDM ya, untuk meningkatkan pendapatan negara atau menghemat pengeluaran di sektor SDM yang bisa capai dalam jumlah besar. Itu yang bisa dilakukan. Demikian pengamat perminyakan Kurtubi. Saya Wendy Lim.